ke tempat ini? Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Woi, menjauh! Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kabut. Hei, ini semua. Penyikir semua. tawa ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. dari di bawah lari Mak Rompang. Oh, dia, dia, dia, Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivonne Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, <laughs> jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm, -mm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi, Andi. Halo pengantin baru.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 Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang pertama ini didukung oleh Ivone sebagai Wulandari, Ferry Fadli sebagai Batara, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Tata sebagai Akipatok, Dedi sebagai Kiludira, Bambang Jeger sebagai Raden Wangsa Dirja, Naryo sebagai Kisabrang, Aris sebagai Kisono Keling, dan pembawa cerita Neni Sumardi.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 Setelah Danini mencoba mengungkapkannya pada ayahanda Raden Wangsa Dirja, bahwa putra bangsawan itu mulai melakukan pengkhianatan dengan cara menjalin kerjasama dengan pasukan Singasari yang selama ini menjadi musuh besar kerajaan Darmasraya. Namun Raden Wangsa Dirja pandai memutar balik cerita itu. Sehingga akhirnya Gandini lah yang menjadi buronan kerajaan Darmasraya. Namun Gandini tidak menyerah begitu saja. Perempuan muda itu ingin meyakinkan kerajaan bahwa dirinya tidak bersalah. Bahkan kini dia membentuk pasukan di Tegal Sari untuk menghadapi sepak terjang Raden Wangsa Dirja, Kisabrang, dan pasukan Singasari. Sementara Gandini dibantu oleh Batara dalam melatih pasukan yang baru dibentuk itu. Namun sayang, Batara tidak dibantu oleh seorang perempuan sakti yang bernama Sepi. Bahkan Wulandari pun tidak mau bergabung dengan Batara dalam memperkuat pasukan yang baru dibentuk itu. Karena kedua orang ini sudah tidak cocok dengan sikap Gandini yang selalu menganggap remeh mereka. Kedua guru dan murid itu sibuk mempelajari kitab dua mustika peninggalan Kipandai Urat. Kitab yang memberi petunjuk bagaimana melumpuhkan mak rompang. Di samping tentang petunjuk ilmu obat-obatan. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa untuk menghancurkan mak rompang hanya ada satu cara, yaitu dengan kapak perunggu. Bahkan Mak Rompang akan lari bila hanya terkena cahaya kapak perunggu itu. Dan akhirnya memang benar, Mak Rompang dapat dilumpuhkan oleh Batara dengan menghujamkan kapak perunggu ke dada Mak Rompang. Sehingga Mak Rompang sudah terkubur di dalam kuburnya sendiri tanpa bisa bangun kembali. Karena kapak perunggu yang terhujam di dadanya bagaikan memantek Mak Rompang ke dalam bumi. Hari sudah pagi, Kang Batara. Iya, hari sudah pagi. Hutan Gumbak ini sudah terasa tidak angker lagi. Seperti ketika Marompang masih ada. Iya, hutan Gumbak ini sudah terasa aman dan damai di pagi ini. Nyi Guru, mana Bulan? Sudah jalan duluan, menuju telaga sore. Ayo kita susul. Uh, aduh. Uh, ada apa, Wulan? Oh, di betisku ada lintah. Oh. Uh. lintah itu sudah gemuk mengisap darahku, kan? Iya, aku baru melihat Wulandari memakai cincin permata delima di jari manis tangan kanannya. Ayo Kang Batara, kita kembali ke telaga sore. Aku melihat cincin yang dipakai Wulandari indah sekali. Kau harus hati-hati, Batara. Cincin itu bukan sembarang cincin, tapi cincin bertuah yang jarang tandingannya. Aki Patok? Iya, aku. Aki Patok ada di mana? Aku ada di sisimu. Tapi kau dan Wulandari tidak melihatku. Bagus. Aki Batuk yakin kalau cincin yang dipakai Wulandari itu bukan sembarang cincin. Aku yakin. Bahkan biasanya cincin semacam itu adalah cincin pengikat janji Batara. Cincin pengikat janji? Janji apa? Entahlah. Aki Batuk tahu dari mana Wulandari mendapatkan cincin itu. Aku tidak tahu. Tapi bisa kau tanyakan pada Ulandari. Hei kan, kenapa melamun? Uh, uh, tidak, aku sedang terpesona melihat cincin yang kau pakai itu Wulan. Dari mana kau dapatkan cincin itu? Oh ini, ini pemberian seorang perempuan tua. Siapa perempuan tua itu? Nyirupas. Nyirupas? Ah sudahlah, tidak usah cemas. Nyirupas itu orangnya baik. Ayo, kita susul Nyi Guru kan? Sebaiknya kau selidiki Siapa Nirupas itu, Batara? Kenapa begitu, Aki Patok? Entahlah, tapi aku mendapat pirasat tidak baik. Sekarang? Lebih cepat, lebih baik. Hei, melamun lagi? Ah, ah, tidak, Wulan. Kenapa Kang Batara banyak melamun pagi ini? Bingung ya? Karena Mak Rompang sudah bisa dikalahkan. Justru aku senang bahwa tugas kita menghancurkan Mak Rompang sudah selesai. Ayo ah, kita susulnya guru. Bagaimana kalau aku kembali ke Tegal Sari, Wulan? Hah? Kang Batara tidak pulang ke Telaga sore? Tugasku di sana kan belum selesai. Nanti kalau sudah selesai melatih pemuda-pemuda di sana, aku akan menyusul kau ke Telaga sore. Bagaimana? Ya, pergilah. Betul, kau tidak marah. Hiya, hiya. Wulan! Satya dari marah padaku. Biarkan saja Batara. Lebih penting menyelidiki dari mana kekasihmu mendapat cincin permata delima itu. Iya, Ki Patok. Tapi aku juga harus kembali ke Tegasari. Aku harus memimpin latihan olah keprajuritan di Tegasari. Ya, terserah padamu lah. Yang mana yang harus kau dahulukan? Kita ke Tegasari sambil menyelidiki siapa Nyirupas itu. Ayolah,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 yang kau tunggu, Wulandari. Sejak tadi aku lihat kau gelisah terus. Menunggu Kang Batara, Nyi Guru? Bukankah dia berjanji akan kemari? Iya, tapi dia pergi ke Tegal Sari dulu. Mungkin sebentar lagi, Wulandari. Atau mungkin juga besok baru dia datang. Kenapa harus besok, Nyi Guru? Ya, sifat Batara banyak mirip dengan sifat gurunya Kimujur. Kimujur itu sama seperti dia. Bahkan kadang-kadang sampai berbulan-bulan baru Ki Mujur muncul di hadapanku. Oh, kenapa harus sampai begitu, Nyi Guru? <laughs> Ki Mujur selalu mendahulukan urusan yang dianggapnya lebih penting daripada menemuiku. Dan alasan itu bisa aku terima, Wulan. Sehingga aku bertambah kagum pada Ki Mujur. Dan bukankah urusan di Tegal Sari adalah urusan yang penting? Tapi... Tidak usah kau risaukan. Nanti Batara juga akan muncul kemari. Istirahatlah. Mari kita nikmati pagi yang teramat cerah ini. Pagi yang belum pernah terasa olehku secerah hari ini. Karena Mak Rompang telah dapat kita hancurkan bersama. Iya, Nyi Guru. Justru aku ingin menikmati keindahan pagi hari ini bersama Kang Batara. Tapi sayang, keinginanku ini tidak bisa terwujud. Bagaimana Kiludira? Nyenyak tidurmu semalam? Uh, saya tidak bisa tidur, Raden Wangsa. <laughs> Seharusnya Kiludira tidur nyenyak tadi malam. Karena hari ini banyak pertanyaan yang akan aku ajukan pada Kiludira. Sehingga akan membuat Kiludira agak lelah. Justru saya yang akan bertanya pada Raden Wangsa. Namun sejak kemarin, saya tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. <laughs> Apa yang akan kau tanyakan padaku, Kiludira? Kenapa saya ditangkap, Raden? Hmm. Pertanyaanmu bagus, Kiludira. Ah. <laughs> Kau aku tangkap karena kau masih memberikan kesempatan hidup bagi Gandini dan Tembong di Tegal Sari. Mereka itu bukan orang tawanan Raden Bangsa. Itu sebabnya mereka bisa bebas hidup di mana saja mereka tawananku. Mereka mengkhianati kerajaan Darmasraya. Tahu kamu? Saya tidak tahu, Raden. Karena kedua orang itu tidak bisa aku tangkap sebagai gantinya. Kaulah yang aku tangkap. Bahkan kalau kedua orang itu tidak bisa aku tangkap dalam satu minggu ini, maka kaulah yang akan aku bunuh. Bunuh? Saya harus dibunuh, Raden Wangsa. Bukankah saya sedang mempersiapkan sebuah pasukan untuk membela kerajaan? Bukankah kita sedang menghadapi peperangan yang hampir mengalahkan kita, Raden Wangsa? Bukankah saya membela kerajaan Raden? Perang tidak menghitung nyawa orang-orang yang berkorban. Nyawamu juga tidak aku hitung, Kiludira. Anggap saja kau hilang di dalam peperangan. Wah. Raden Wangsa Dirja ini tidak main-main pasti akan membunuh aku. Di mana saya sekarang ini, Raden? Karena sejak saya ditangkap, saya tidak tahu saya dibawa kemana karena mata saya ditutup oleh pengawal Raden. Kau berada di Mentilin, Kiludira? Ah, Kisabrang? Ya, aku? Kau tidak usah terkejut melihat aku. Huh, saya terkejut karena saya ditangkap oleh orang-orang Dharma Seraya sendiri. Sejak tadi Raden Wangsa sudah mengatakan kepadamu bahwa kau ditangkap karena kau memberikan kesempatan hidup pada kedua orang pengkhianat kerajaan Dharma Seraya. Apa kau belum mengerti juga? Ha? Saya tidak mengerti. Kalau kau tidak mengerti, besok pagi kau akan mengerti ketika kau sudah berdiri di bawah tiang gantungan. Besok Bukankah kata tadi bahwa Raden Wangsa harus menangkap Gandini dan Tembong dulu? Kalau kedua orang itu tidak tertangkap, baru saya dihukum mati. Aku tidak peduli dengan syarat itu. Hah, bagaimana nih Raden? Kenapa saya harus dihukum mati besok? <laughs> Sudahlah Kiludira. Mati seminggu lagi dengan mati besok pagi. Bukankah hal yang sama?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 Iya, sudah pagi. Sebentar lagi aku akan menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Kalau aku mati pagi ini, tidak satu orang Tegal Sari pun tahu. Oh, nasib. Hah, seorang pengawal datang kemari. Mungkin dia menjemputku untuk dibawa ke bawah tiang gantungan. Ya, pengawal ini datang menjemputku. Keluar kamu. Hmm. Apakah ikatan tanganku tidak dilepas? Jangan banyak bicara kamu. Ayo. Kalau tanganku terikat, hmm? sangat tersiksa rasanya aku berjalan ke tingkantungan. Ayo ikut aku. Ah, cepat. Iya, iya. Ah, hmm. Sialan. Pengawal ini tidak bisa aku tipu. Ah, ah, kemana aku dibawa oleh pengawal ini? Eh, uh, kemana kita kisanak? Alun-alun. Untuk apa ke sana? Yang gantungannya di sana. Jadi, aku akan dihukum gantung pagi ini. Aku kan pembela kerajaan Dharma Raya. Jangan bicara padaku. Jadi kepada siapa aku harus bicara? Bicaralah nanti pada Raden dirja. Hah, kalau sampai aku dihukum mati, Kau juga ikut bersalah pengawal. Karena kau telah menggiring aku ke tiang gantungan itu. Berarti kau pengkhianat bangsa. Kau berpihak pada Singasari. Aku memang berpihak kepada Singasari. Hah? Jadi kau berpihak kepada Singasari? Iya. Karena aku adalah prajurit Singasari. Hah? Prajurit Singasari? Ah, aku sedang berhadapan dengan siapa sebenarnya ini? Orang-orang kerajaan Dharma Serayaka atau orang-orang Singasari? Lalu siapa sebenarnya Raden Wangsa Dirja? Siapa sebenarnya Kisabrang? Berpihak pada Dharma Seraya kah? Atau pada Singasari? Kita sudah sampai. Ah tiang gantungan sudah mereka siapkan. Di samping tiang gantungan itu sudah berdiri Raden Wangsa Dirja. Kisabrang dan yang seorang lagi aku tidak kenal siapa dia. Ayo, maju ke sana. Ah, aduh. Hmm. Si alam prajurit singgasan itu seenaknya saja dia mendorongku. <laughs> Pagi ini kau tampak lesu Kiludira. Hmm? <laughs> Tapi tidak apa. Sebentar lagi kau tidak akan lesu. Kau akan aku gantung di tiang ini. <laughs> Kau tampak takut sekali Kiludira. Hmm? Siapa yang tidak takut menghadapi hukuman mati Kisabrang? Kau bisa selamat dari hukuman mati pagi ini karena orang yang berdiri di sampingku ini bersedia menolong nyawamu. Pasti orang ini juga orang yang berpihak kepada Singasari. Kau pasti belum mengenal siapa aku, Kiludira. Tapi aku sudah lama mendengar namamu. Kau petinggi desa Tegal Sari, kan? Iya. Siapa sana ini yang begitu lembut bicara pada saya? Kawan-kawanku memanggil aku Kisono Keling. Ah, Kisono Keling. Ah, apakah Kisono Keling orang mentilin ini? <laughs> Bukan. Aku seorang pedagang yang membeli lada-lada dari daerah ini. Namun perdagangan ladaku semakin hari semakin dipersempit. Bahkan pernah aku diusir dari negeri ini. Ya, karena Dharma Seraya lebih suka berdagang lada pada orang-orang dari Aceh atau dari Timur Tengah daripada menjual hasil ladanya kepadaku. Padahal aku belum pernah mengecewakan kerajaan Darmas Raya. Ah, siapa kisana keling ini? <laughs> Kalau Kiludira mendapat perlakuan seperti yang aku alami, apakah yang akan Kiludira kerjakan? Ya, tentu saja marah. Begitu juga aku, Kiludira. Aku menjadi marah karena aku diperlakukan semena-mena di negeri ini oleh Raja Darmasraya. Ketika itu aku tidak sanggup melawan raja karena aku tidak punya kekuatan sama sekali. Sehingga aku melapor pada rajaku. Maka rajaku memberi aku pasukan untuk mengamankan perdagangan ladaku di negeri ini. Maka kini aku berdiri di sini sebagai seorang perwira rajaku. Raja yang maha mulia Sri Baginda Kertanegara yang memerintah kerajaan Singasari.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 masih berdiri di bawah tiang gantungan dengan tangan terikat ke belakang. Sedangkan Kisabrang, Kisono Keling dan Raden Wangsadirja memandangnya dengan sangat hina. Nah pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.